Alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutinan kita di Masjid Al-Falah ini dengan mengkaji hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ringkasan daripada hadis Sahih Bukhari yang mana kita sudah sampai hadis yang ke-38 dari Kitabul Adzan, bab adzan. Langsung saja qala musannif rahimahullah taala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid darain amin ila qawlihi hadis yang ke-38 an Abi Qatadah Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal dia berkata, "Bainama nahnu nusalli" Ketika kami salat Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id ketika itu juga sami ajala batar rijal. Kami mendengar suara gaduh. Jadi ketika lagi sholat, pas tengah sholat, sahabat ini, Nabi Qatada ini mendengar ada suara gaduh di belakang. Falamma sholat, maka tatkala selesai sholat, qala Rasulullah berkata, nukum kenapa kalian kok gaduh ketika sholat?" kalau mereka berkata, "Ista'jalna ila sholat." Kami terburu-buru, ya, kami bercepat-cepat untuk melaksanakan sholat. Jadi ceritanya sahabat ini terlambat untuk melaksanakan sholat. Nabi sudah takbir mungkin atau sudah rakaat satu atau rakaat kedua nah, mereka yang terlambat datang bersegera inilah mulianya sahabat nah, Nabi walaupun terlambat mereka tetap datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan bahkan mereka kepingin mendapatkan fadilah berjamaah berjamaah apa kata Nabi saw Kala Nabi berkata ketika mendengar sahabat itu berburu buru pengen sholat karena nggak mau ketinggalan berjamaah sama Nabi. Tapi Nabi menasihati, "Fala taf'alu." Jangan kalian kerjakan. Jangan kalian seperti itu. Idza ataitum sholat. Jika kalian mendatangi sholat, jika kalian mau melaksanakan sholat, fa'alaikum bisakinah. Datanglah dengan tenang, dengan santai, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu jika apa yang kalian dapati, maka langsung salat. Datang rakaat satu, alhamdulillah. Datang rakaat kedua, ya langsung rakaat kedua. Datang rakaat ketiga, ya sudah langsung ikut imam rakaat ketiga. Wa aku apa yang ketinggalan, apa yang nggak dapat, fatimu maka sempurna, sempurnakan. Nah di hadis ini banyak fadilah yang kita dapatkan. Satu ya dari hadis ini bahwa saya ketika sholat itu nggak perlu buru-buru Sedangkan mendatangi sholat saja Nabi nyuruh jangan buru-buru Apalagi di dalam sholatnya Makanya kalau sudah ikomat Memang di, biar tidak terburu-buru bagaimana? Dianjurkan datang sebelum ikomat Sebelum azan udah siap-siap Azan langsung menuju ke masjid Sholat dua rakaat Tahiyatul masjid ke apa ke Ya, sambil menunggu ikomat Iktikaf jangan lupa Kalau kita berada di masjid Barulah ikomat kita berdiri melaksanakan sholat. Kalaupun ketinggalan, nah misalkan seperti kami, kami jauh dari kakak, apalagi jalannya di di anu tadi di mana ditutup karena ada jembatan yang mau direhab udah sampai jalan muter lagi lewat parit keladi kan nah jadi bagaimana ini terlambat ini nah, bukan berarti kita ngebut maksud gini, tidak boleh ya tenang saja nah, begitu datang dapat rakaat ketiga alhamdulillah ya langsung rakaat ketiga. Kalau nggak dapat, ya kita memulai jamaah sendiri atau cukup kita menepuk pan, apa, menepuk pundak atau mengikuti jamaah yang masbuk. Jadi nggak perlu terburu-buru. Aduh, akhirnya yang terjadi apa? Kecelakaan atau kalau dia jalan kaki rumahnya di belakang udah takbir cepat keluar akhirnya dia sholatnya ngos-ngosan makanya kata Nabi aja lah tuh minas syaitan terburu-buru itu dari setan Buru-buru itu deh, walaupun terburu-buru dalam ibadah. Kelihatannya keren. Wah, Masya Allah ya. Cepat dia nggak mau ketinggalan berjamaah berlari dia. Tapi sebenarnya itu setan gitu. Kenapa? Oh, memang kalau Allah nggak mau ketinggalan fadilah berjamaah. Mumpung masih rakaat pertama nih, Allah harus cepat. Iya, lari. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Masuk masjid, sholat ini, ngos-ngosan. Allah Akbar. Kenapa? Lari-lari sholatnya capek apalagi yang udah 40 tahun ke atas ya kan larinya cepat akhirnya punggung, akhirnya sholatnya sakit malah kepengen cepat lamanya imam ini malah baca sholat sabihis karena tadi itu terburu-buru itu dari setan kecuali beberapa hal seperti bayar utang kalau bayar utang itu ya harus cepat-cepat jangan nanti weh cepatlah bayar utang sabar bro al ajalatu minasyaitan buru-buru itu dari setan santai dulu enggak oh, ada Ya, kaidah itu nggak berlaku bagi bayar utang. Bayar utang makin cepat makin bagus. Yang kedua, mengurus jenazah. Nah, mengurus jenazah ini dianjurkan cepat-cepat. Kalau perlu tidak boleh lewat dari satu sholat. Jadi kalau dia meninggal subuh, ah, jangan sampai eh, jangan sampai asar baru dikebumikan. Jadi subuh habis zuhur dikebumikan. Kalau wafatnya zuhur habis asar dikebumikan. Kalau wafatnya maghrib habis isya dikebumikan. Dianjurkan jenazah itu jangan lewat dari waktu satu waktu sholat. Bukan malam-malam Pak Ustaz. Ya tidak apa-apa malam-malam. Kecuali ada hajat seperti menunggu sanak keluarganya yang jauh misalkan. Atau hujan sehingga nggak memungkinkan untuk segera mengurus jenazah. jenazah. Tapi kalau anu segera, ini bukan dari setan. Memang disunahkan mengurus jenazah harus cepat-cepat. Karena kalau jenazahnya jenazah orang beriman, beriman ini udah teriak-teriak, "Woi, cepat kan masuk ke dalam kubur. Aku udah nggak sabar lagi mendapatkan nikmatku kubur. Kalau jenazahnya ini orang fasik, ahli maksiat, ya ngapain lama-lama nyimpan orang maksiat di dalam rumah? Cepat-cepat di dalam kubur. Dan juga kalau terlalu lama jenazah di rumah takut menimbulkan penyakit, apa namanya ada organ yang membusuk dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi itu membayar utang, yang kedua mengurus jenazah, yang ketiga, menikahkan anak perempuan. Nah, ini buru-buru bukan dari setan. Ini memang disunahkan. Anak perempuan kalau udah pengen nikah, ngomong sama eh, cepat-cepat sudah nikah. Anak laki-laki lain. Karena anak laki-laki ada tanggung jawab. anak perempuan umur 20, umur 21, dia udah mau nikah, nah, cepat-cepat nikah kan sudah. Nah, atau pokoknya umur yang diperbolehkan menikah lah. Baik itu Eh, dalam agama ataupun dalam pemerintah kalau memungkinkan 20, 21 Jangan nanti umur 22 Anak perempuannya pengen nikah Masih muda mau kawin Jangan nih bukan laki-laki Kalau laki-laki ya dua-dua kawin Kalau perempuan udah cepat Ada hikmahnya Yang ketiga, yang keempat adalah Menjenguk orang sakit nah, Yang orang sakit disunahkan cepat-cepat Selain empat ini nggak sudah cepat-cepat baca Quran juga lagi baca Quran satu hari khatam 30 juz ya warid abra semua nah, ini nggak termasuklah sholat sholat nggak dianjurkan cepat-cepat makruh bahkan bisa menjadi haram kalau dia menabrak rukunnya syaratnya nggak di nggak diperhatikan semua ya kan mendatangi sholat jangan terburu-buru begitu juga melaksanakan sholat jangan terburu-buru santai aja kenapa harus cepat-cepat Apalagi Ramadan. Wah, tarawehnya kebut-kebutan. Yang masjid ini 4G, yang sana 5G. Ada lagi yang 6G. Nah, 7 menit selesai. Wah, akhirnya habis. Iya memang. Alhamdulillah, aku tiap malam Ramadan tarawehnya full 23 rakaat. Kuat ini, kuat kok bisa. Malah taraweh 10 menit selesai. Biasanya rame memang. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gak sah ini. Kenapa? Gak ada tuh maninahnya. Oh ayah memang ada beberapa itu. Kebetulan yang imamnya ustadz lagi. Memang susah kalau kalau diskusi sama ustadz. Aja ada ngelesnya itu ada. Dalilnya selalu ada. Jadi dia bilang, ini kan dalam madhab Imam Syafi'i saja. Enggak tumak ninah enggak sah. Madhab lain sah. Ya kita ikut madhab lain. Saya ikut pendapat imam ini, ente ya, mondok masih masih bawah ini anak dan luar negeri gitu dia kan. Ya andailah dalam madhab, mazhab tahulah disebutkan madhab, andailah ada kata ulama, andai kan nih ada kata ulama sah. Ya, anggap nih sah. Soal kita dari itu. Oke, sekarang pakai akhlak. Layakkah kita sholat di hadapan Allah seperti itu? Kan tidak, kita kan sholat kan pengen bermuajah ya kan? Di hadapan kita adalah hadirat Allah yang khusyuk, ya kan? Enggak terburu-buru juga. Jadi memang al ajala syaitan Apa yang terjadi enggak khusyuk? Roh sholat enggak dapat. Inti dari sholat itu enggak dapat, ketenangannya enggak dapat. Makanya disebut dalam Quran apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal Faedah sholat itu salah satunya mencegah perbuatan keji dan mencegah perbuatan mungkar. Orang yang ahli sholat, dia nggak akan melakukan perbuatan maksiat. Dijaga oleh Allah. Inna sholat tanha anil fahsyai wal mungkar. <clears throat> Perbuatan keji bukan kan. Ya, tapi kalau ada orang Ustaz, apa orang? Saya punya kenal dia rajin sholat, masih aja mabuk, masih aja telan masih aja narkoba, masih aja ngelawan orang tuanya. Berarti ada apa-apanya di sholatnya. Nah, bukan salat yang salah, orang yang melaksanakan sholat itu. Jangan-jangan ada syarat nggak dipenuhi, jangan-jangan sholatnya nggak sah, jangan-jangan dia nggak tumak nina, jangan-jangan dia nggak hu, nggak khusyuk dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam sholat santai aja. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, nah, kalau kita masbuk, nah, jadi jangan, jangan takut ketinggalan dia Anda. Selama kita mendapatkan gerakan sama imam maka insya Allah tetap dapat fadilah berjamaah berjamaah ya nah dihitung masbuk itu bagaimana dihitung masbuk itu ya kita dapat satu rakaat sama imam kalau kita dapat ruku bareng imam kadar tumanina kalau kita nggak dapat ruku bareng imam kadar tumanina maka kita dihitung masbuk misal saya masuk masjid sholat maghrib tadi tiga rakaat imamnya sudah walatolin amin saya masuk surat ikhlas lagi dibaca kan kul wallahu ahad Allah somad lam yalid walam yulad walam lam yakul lahu kufuwan ahad imam langsung ruh Allahu akbar saya masuk kalau saya masuk ini wudhu dulu tadi saya masuk masuk Fatihah wudhu begitu wudhu baca ikhlas cepat banget masuk walam yakul lahu kufuwan ahad imam ruku saya ikut ruku Musalli fardal maghribi makmuman Mustaqbil kiblat Ila Allahu Akbar Saya langsung ruku Gak usah patihah lagi nah, Ini ada beberapa orang nih Imam ruku dia patihah dulu Salah itu Udah kalau jamaah ikut i, imam Nah Gak perlu patihah enggak Imam nanggung patihah Bedanya nah, Kita ikut ruku dihitung kalau kita ruku sama imam itu kadar tumak nina berapa kadar tumak nina subhan Allah. Kira-kira baca subhanallah. Allahu Akbar ruku, subhanallah. Apalagi lebih subhan rabbiyal azim bihamdi. Walaupun sekali. Ah, berarti kita dihitung satu rakaat dapat. Imam tidak kita ikut itidal. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Enggak perlu akhir rakaat enggak perlu nambah. Karena kita dapat ruku bareng imam dihitung satu rakaat rakaat. Tapi kalau misalkan nggak dapat Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar imam ruku. Ana Allahu Akbar ruku. Baru ruku belum sempat baca imam udah sami Allahu liman hamidah. Berarti saya tidak dapat ruku bareng imam kadar tumanina atau ruku bareng imam baru baca subhan belum nallahnya subhan imam sudah berdiri berdiri maka saya tidak dapat satu rokaat rokaat berarti saya masuk satu rokaat Nah nanti akhir sholat imam salam saya berdiri nambah satu rokaat, Ya, tapi bukan berarti dibatalkan dan tetap ikut ruku, tidak sujud tetap ikut. Cuma dia nggak dapat satu rokaat. Nanti imam salam dia berdiri nambah satu rokaat satu rokaat. Nah pertanyaannya, <clears throat> kalau contohnya misalkan sholat maghrib ya, misalkan dia masuk rokaat ketiga, dia masuk rokaat tiga atau sholat subuh dia masuk rokaat kedua kedua sholat maghrib dulu lah sholat maghrib dulu nah sholat maghrib dia dapat nih bareng imam rokaat ketiga dapat berarti nanti selesai salam dia nambah dua rokaat rokaat dia dapat ruku betul subhanallah dapat dia bareng imam nah, pas rokaat kedua nah, rokaat pertama kan bareng imam imam rokaat ketiga dia kan rokaat pertama nih imam tahiyat akhir dia juga harus ikut tahiyat. Nah, ketika dia rakaat kedua apakah tetap harus tahiyat juga? Ya? Ulama mengatakan tetap harus tahi tahiyat. Makanya ada teka-teki solat dari awal sampai akhir tahiyat ada. Solatnya rakaat satu ada, rakaat dua ada tahiyat. Solat apa? Solat maghrib yang ketiga. Tadi itu dia bareng sama imam dapat rakaat ketiga, imam tahiyat akhir dia tetap ikut tahiyat, Lalu dia bangun rokaat kedua, dia tetap ikut tahiyat juga, tahiyat awal. Nanti dia rokaat ketiga, tahiyat ah, akhir. Jadi sholatnya dari rokaat satu sampai rokaat terakhir ada tahiyat semua. Nah, kalau sholat subuh, misalkan dia masuk masjid, imamnya ruku, sholat subuh, rokaat kedua, masuk dia. Ternyata dia tidak dapat atau dia dapat dia dapat rokaat bareng sama imam Cuma nanti imam kan baca doaku, doaku. Allahumma adina fiman hadait wa afina fiman afain. Nanti ketika imam salam, dia nambah rokaat itu kedua. Apakah dia tetap disunahkan untuk membaca doa kunut? Karena dia sudah baca doa kunut tadi. Bedanya imam benar baca doa kunut. rokaat kedua, dia ini masbuk. Karena ngikut imam, dia masih rokaat satu. Ah, kalau mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhab kita ini di Indonesia tetap disunahkan membaca doa kunut. Karena dia itu walaupun masbuk, walaupun imam rokaat kedua, dia tetap dihitung rokaat satu. Sehingga ketika dia nambah satu rokaat, maka dia tetap dianggap rokaat kedua tetap disunahkan untuk membaca doa kunut. Beda kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Imam Hanafi, dia nggak disunahkan untuk membaca doa kunut. Karena ketika dia bareng sama imam, itu dia dihitung rakaat kedua, sehingga ketika dia habis salam dia bangun untuk mengganti rakaat pertama subuh. Nah, rakaat pertama kan tidak disunahkan kunut. Nah, kalau macam Syafi'i bedanya enggak. Ketika dia bareng sama imam, dia tetap rakaat satu. Dia selesai salam, dia berdiri untuk menambah rokaat kedua. Nah, ini perbedaan ulama Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah. Untuk itu Imam Syafi'i gampang-gampang sedikit ya. Nah, paling gampang tuh Muhammad Imam Syafi'i cocok buat negara Indonesia yang mana warganya tidak mau sulit, pengen gampang-gampang semua. Nah, ini faedah yang kedua, kira-kira bisa dipengerti ya. Intinya kalau ketinggalan tetap baca tahiyat, tetap baca doa kunut walaupun kita sudah tahiyat, walaupun kita sudah kunut sama i sama imam sunnah. Tapi pun tidak baca, tidak apa-apa, tidak batal. Karena kunut sun, sunnah, sunnah apa? Kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sawi. Dia nggak sujud sawi pun tidak apa-apa, nggak batal juga. Karena sujud sawi itu sunnah, bukan rukun. Oh ini ribut masjid. Satu pakai kunut, satu nggak mau pakai kunut. Yang ini kunut sunnah, yang ini kunut bid'ah tadi. Mana bed yang benar nih? Subuh pakai kunut ke ada Ya, saya bilang yang salah dua-dua sama sama benar. Lalu yang salah, yang salah tak sholat subuh. Gitu ente baca punut dapat pahala, ente eh, tak baca punut juga tidak apa-apa, tidak dosa subuhnya tetap sah. Nah, cuma jangan ente katakan bid'ah, belahau juga ente katakan bid'ah. Mau oh, sama-sama sah kok bilang bid'ah. Nah ini faedah kedua dari hadis yang barusan kita baca tentang apa namanya uh, masbuk ya masbuk sholat Cukup dua aja Hadis berikutnya yang ke-39. An Abdullah bin Abi Qatadah diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah an abihi dari ayahnya radhiyallahu anhu semoga Allah meridai keduanya berarti ayah dan anak sama-sama Islam qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza uqimatis shalah apabila sholat sudah didirikan fala janganlah kalian berdiri hatta tarawuni, sehingga kau melihatku wa bisakina dan hendaklah kalian dengan tenang nah maksudnya apa di sini makmum dianjurkan dianjurkan tidak berdiri kecuali berdirinya bareng imam ini adab gitu Oh, ini kan dari yang kurang dulu nih. lompor lompor, Sholat ada berdiri, sini masih duduk, imam masih di dalam, ya. Salah masih anu sandang. Memang etikanya ketika komat itu kita tetap tenang dulu. Imam berdiri, barulah kita berdiri. Ini kalau orang mati Islam. Tapi orang kita tak bisa. Kalau imamnya berdiri pas akhir-akhir koma, kita mau berdiri belum lagi nyusun soknya kan lama lagi mengusapnya susah kita ini nah, anjurkan imam berdiri itu nah, ini di dalam kitab fikih ya itu pas ucapan perkomati sholat nah, ketika perkomati sholat imam sama makmum sama-sama berdiri berdiri lalu kita membuat atau mengisi soft-soft yang ada dulu udah saya jelaskan itu soft yang paling bagus adalah soft yang paling dah depan. Dan cara mengisi sop itu tengah dulu, bukan pinggir dulu. Ini kita pinggir dulu dia bisa bersandar. Tengah dulu, tengah full kan. Nah, jangan pinggir sana dulu, baru kasih sini kosong lah, dia maju ya. Atau yang belakang kau lah depan. Seakan-akan bilang, ente mau dari 400 ribu, ah, ambil ente lah, karena ambil 100 ribu aja di sini. Karena sop paling depan itu paling besar pahalanya. Sholat ini. Ya, Benar, memang ditutup oleh Allah Hijab dihijab ya Sehingga kita tidak tahu hanya orang beriman kepada Allah saja Yang memahami hal itu Andaikan saja Ketua masjid ini contohnya Ketua masjid sini Mengumumkan Besok yang sholat subuh Rakaat satu masing-masing kepala Saya kasih satu juta Sop kedua berkurang 800 ribu Sop ketiga 600 ribu Sop keempat 400 ribu Sub kelima 200 ribu Sub enam 100 ribu Sub tujuh 50 ribu Sub delapan tak dapat Misalkan Misalkan ini ya Mudah-mudahan aja ketua ini dapat duit hanyut ya Seandainya terjadi seperti itu Apa yang akan terjadi besok Uh, semua bapak anak dibangunkan, istrinya disibukkan, Eh, bangun bangun cepat bersih. Ayo satu-satu semua. Anak ada tiga, tiga, tiga bawah mana? Seret semua berseret kan. Duduk paling depan Jam satu udah bertumbuh di sub satu Lumayan nih Bapak, anak tiga, istri satu Lima, lima juta kan Andai kan seperti itu Cuman saya Allah hanya menyediakan pahala yang besar bagi yang sholat subuh Andaikan saja iktikaf di masjid ini barang siapa yang iktikaf di masjid Al-Falah maka akan mendapatkan kode wifi gratis andaikan yang iktikaf di masjid ini dapat wifi gratis pak penuh nggak masjid ini penuh ya eh? Jumatan yang datang jam 10 dapat kode wifi gratis oh berjibun orang datang ini Apalagi ini zaman sekolah pada internet kan orang nyari wifi gratis. Cuman saya Allah hanya menyediakan pahala yang besar saja bagi yang ikhtikaf di masjid, bukan wifi. Andaikan yang nanam pohon itu dia dapat wifi, pasti orang rame-rame nanam pohon di rumahnya. Cuman saya pohon hanya menyediakan oksigen bagi yang menanamnya, sehingga orang tidak tertarik menanam pohon, malah ditebang. Mantap juga menghadapi panitia. Kompas aja di medsos. Nah, memang inilah kita kadang perkara-perkara yang tidak kelihatan kita terkadang kurang mengimani. Kita terkadang kurang meyakini. Kita ini ngomong aja beriman kepada Allah, tapi pada dasarnya seakan-akan kita nggak beriman kepada Allah. Kita yakin Allah maha melihat Tapi sholat kita masih nggak khusyuk Seakan-akan Allah nggak melihat kita Kita yakin Allah tahu gerak-gerik kita Tapi kita masih aja maksiat seakan-akan Allah tidak melihat kita karena perkara goib. Makanya Nabi itu dalam hadis sering ngomong, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada yang goib, barang siapa yang sering itu. Kalau nasihati barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari, dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya diberkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu yang Sering Nabi ngomong seperti itu. Kenapa? Karena dua ini perkara goib Allah hari akhir. Perkara goib tidak bisa di, dilihat dengan panca indera. Hanya iman saja yang bisa melihatnya. Nah, kembali ke kita. Waalaikum bisakina dan tenang. Ketika komat itu kita nggak usah tergopoh-gopoh, lari itu tergesa-gesa, tidak perlu dengan tenang termasuklah ketika sholat Anda perlu ngomong sudah langsung diam kadang ada beberapa tempat komat malah makin ramai ya. sebelum komat ramai ngobrol satu sama lain ngobrol ada di masjid ini loh ngomong di masjid itu mengurangi pahala ngomong untuk urusan dunia tidak boleh malah didoakan Nabi nggak berkah dagang di masjid aja didoakan Nabi nggak berkah nggak untung, rugi terus didoakan dari Nabi. Kalau dagang di dalam masjid, bayangkan. Termasuk ngomong di dalam masjid itu mengurangi pahala. Kita di akhirat, wah pahala itikaf banyak, pahala suatu banyak. Ternyata pas dapat rapor, ya karena tiga dapat rapor, namanya iliyin rapor kita. Menerima dengan tangan kanan. Orang yang mendapatkan rapor di tangan kanan nanti disebut namanya ashabul yamin. Dalam Al-Qur'an disebutkan ashabul yamin, ma ashabul yamin. ini ashabul yamin itu orang yang menerima raport amalnya dengan tangan kanan. Kebalikannya ashabul shimal, naudzubillah min dzalik, dapat raport tangan kiri. Ini orang celaka. Ashabul shimal, ma ashabul shimal. Sebutkan dalam Al-Qur'an. Ternyata pas buka rapor, ternyata pahalanya tidak ada kok gak dapat pahala gugur karena suka ngomong di dalam masjid ngomong apa maksudnya ngomong urusan dunia eh kemarin kau jualan kan apa dapat untung wah susah boy pandemi ini rugi betul dengan anakku iya kok itulah cuman lah ya biar, biar, biar sekarang nih biar bertahan nih biar survive ya. ngomong dunia di masjid hilang pahala berguguran pahalanya dihapus di Allah Subhanahu jadi tenang Termasuklah itikaf. Itikaf itu salah satu yang membatalkan itikaf adalah berbicara urusan dunia. Karena itikaf itu walaupun cuma duduk aja diam sah, asalkan tidak ngomong urusan ini dunia. Karena memang tidak diperbolehkan ngomong urusan dunia di masjid. Tidak boleh. Ini tempat suci, ini tempat sakral, ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul kita mulia. Datang ke masjid ini janganlah kita berbicara urusan ini. Apalagi tidur. Maka ada di masjid itu dilarang tidur di masjid. Bagus itu. Karena nggak dianjurkan tidur di masjid. Udahlah tidur ngeces lagi. Akhirnya kita sujud bau asam. Ini kafet masjid lebih laundry apa gimana? Ternyata ada yang tidur. Itu nggak boleh karena memang nggak dianjurkan tidur di dalam masjid. Kecuali dia itikaf ketiduran itu lain lagi. Ada pembahasannya di bab itikaf subhanallah Islam ya. Masalah seperti ini aja diatur dalam bisa Luar biasa. Beruntunglah kita, kita bersyukur kepada Allah dimasukkan dalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita sebagaimana Allah hidupkan kita dalam agama Islam, dan Allah wafatkan kita juga dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan Allah mudahkan lidah kita Allah mudahkan di saat kita di akhir hayat nanti mati dalam keadaan Islam, mati membawa iman, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin ya kuntu salihan wa ala mana wa salihah salihun wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin inilah pertemuan kita pada malam hari ini. Kita membahas poin-poinnya satu, ah, tidak perlu terburu-buru menuju sholat. Kalau kita ketinggalan santai aja. Justru kita terburu-buru nanti menyebabkan kita apa namanya ngos-ngosan ketika sholat, sholat nanti, nggak khusyuk nanti. Tenang. Begitu juga ketika komat kita berdiri dalam keadaan tenang yang keadaan santai agar apa tujuannya agar pas sholat itu dalam keadaan siap zahir batin nggak capek khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ini saja semoga bermanfaat dan bisa diamalkan jangan lupa untuk selalu mendengarkan radioku 88,0 FM radio dakwah insya Allah akan memberikan tayangan-tayangan dan kajian-kajian yang menambah wawasan keagamaan kita radioku 88,0 FM ini saja Wallahu Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis.